مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا من أوصانا بالدعاء وإلى بابا محفوظ شفاه الله من مرضه شفاء عاجلا الوحى الوحى الوحى الساعة الساعة الساعة, الساعة wa ila ailati akhina Pak Muhammad Siddiq wa arwahi ahli al-qubur lahu wa li zawjatihi wa ilaina ma'ahum al fatiha a'udhu billahi Ya kalau imanina wa tahsini akhlaqina wa taqwimi islamina wa tawsi'i arzaqina wa taysir umurina wa manfaati ulumina wa ahlina wa auladina wa ta'lifi qulubina wa tathhiri qulubina al Dikirnya sejenak kita ganti dengan hasbunallah Berharap agar Islam Dipertahankan, dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Khususnya teman-teman di Palestina Semoga dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الفاتحة بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ada berita entah gembira no pemboten barokah kumpul-kumpul ngaji begini ini akhirnya ada teman di seberang ada yang mendengar insya Allah nanti awal Maret uh, eh, diundang ke Malaysia uh, apa apa tadi kementerian bagian apa yang ngaji ngaji hati begitu berarti ada orang ada orang mendengar barok ya barokai sampean asistennya Kak Melo eh. <laughs> Gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor itu Falladzina amanu bihi wa azzaruh wa nasaruh wattabaun unzila ma'ahu kurang unzila ya wattaba'un nur allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun falladzina utawi orang-orang amanu bihi yang beriman dengan nabi Muhammad wa azzaru ay ayyatuh dan mereka mendukung Muhammad wa azzaru dan mereka mendukung Muhammad wa nasaru dan mereka memberi nusrah memberi pertolongan kepada Muhammad wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu dan mereka mengikuti nur yang diturunkan bersama Muhammad ulaika humul muflihun mereka itulah orang-orang yang beruntung yang menang ini kalau difahami sebagai kalam khobar ayat ini berarti sahabat. Orang yang iman pada Nabi, mendukung perjuangan Nabi, memberi nusroh pembelaan kepada Nabi saat lemah, dan mengikuti petunjuk Nabi, itu berarti sah sahabat. Kalau kita-kita kan istilahnya bukan wa'azzaruh wa nasuruh, paling yang menolong agamanya begitu bukan menolong nabinya nah, bukan hu Nah, ini berarti sahabat. Nah, menurut Al-Qur'an sahabat itu ulaika humul muflihun. Kalau di ayat lain radhiyallahu anhum waradu waradu anhu. Nah, kita-kita yang hidup setelah sahabat pakai ayat yang nomor bolu itu walladina ja'u min ba'dihim Sedangkan orang-orang yang datang setelah zaman sahabat, tabiin, termasuk kita-kita ini yang tak, tidak bisa memberi dukungan langsung pada Nabi karena sudah zamannya beda. Tidak bisa memberikan nusrah langsung pada Nabi. Eh, mereka-mereka nah, yang datang setelah para sahabat, yakulun senantiasa mengucap. Kita maknai senantiasa karena mudorek yang mudhara itu yufidul istimror juga yufidul yufidu tak taksir waladina jauh itu kan mulai tapi ini, tapi ini itu waladina jauh tapi tabiin juga jauh nah mestinya itu apa bukan yakulun apa waladina jauh mibadin kolu. lah di sini pakai yakulun nah, mudarek fi il maudhi' itu yufidul istimror selalu dan banyak-banyak mengucap Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah iman mendahului kami, yakni para tabi'in mengistighfarkan para sahabat yang telah mendahului tabi'in itu. Wala taj'al fi Jangan kau jadikan di hati kami itu rasa dendam lilladina amanu kepada orang-orang yang iman. Kalau alladina amanu itu dimaksud sahabat yang mendahului tabi'in. Tabi'in itu berdoa supaya junior tidak dendam pada apa? senior. Lah senior jangan melakukan sesuatu yang membuat junior itu menjadi menjadi dendam. Gitu. Kan. Nah kita itu kadang-kadang yang presiden ketujuh dendam pada presiden yang keenam yang diundang ke istana eh, ke kalem toko belas eh. nah. Nah. ya. Rabbana inna karufur rahim. Jadi sejatnya bahasa Yogyanya eh, generasi setelah sahabat tabiin sampai kita itu kalaupun nggak bisa berjuang seperti yang mereka lakukan gari nerus netok gari menikmati hasil perjuangan para sahabat yuk mbok yo sergep tahlilan yuk mbok yo sergep kirim do dongo setidaknya Rabbana ghafir wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman nah kacang orang itu nggak ikut berjuang ya tinggal menikmati perjuangan nggak ikut wakaf nggak ikut bangun masjid gari sholat dok ya. tapi karek moco astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin awal muslimat wal mu'minina wal mu'min kari ngono tok ya ora gelem padahal ya kami bangun kami melok wakaf kami melok ngurusi surat kami melok berjuang ya, sejatinya penerus yang tinggal menikmati jajan perjuangan setidaknya pertama mendoakan para pendahulu yang berikutnya jangan pernah punya rasa iri, mangkel, dendam kepada para pendahulu. Eh, kepinginnya ahlu sunnah termasuk NU NO, itu kita nggak bisa berbuat seperti para sahabat, nggak bisa berbuat seperti wali songo. Tapi setidaknya kita sering kirim doa kepada mereka dan itu penghijauan dari Rabbana ufirlana wali ikhwanina ladina sabakuna bil iman dan jangan pernah mengkritik mereka apapun kekurangan dan kelemahan yang dilakukan para pendahulu kita mereka sudah merintis dan tentu namanya merintis itu disuruh sempurna nggak bisa wong rintangannya banyak ada kelemahan sana sini itu jangan malah mengkritik oh wali songo itu nggak sukses belum bisa benar-benar membersihkan kemusyrikan kurofat dan macam-macam kami yang lebih sukses Lho yo ya opo sih? Nah, termasuk tanda-tanda kiamat itu kalau eh, orang-orang eh, yang datang kemudian itu melaknati, mengkritik, me mencaci maki orang-orang yang apa? Orang-orang yang terdahulu kan begitu menurut Nabi min asroti saah tanda-tanda tanda-tanda kiamat bukan kita mendoakan orang yang terdahulu bukan kita memberi apa penghargaan kepada orang yang terdahulu tapi justru mengkritik mereka ngilok-ngilok mereka yang fitnah yang apalah begitu nah yang baik itu kayak Imam Malik itu apa nah, alfiah kami ini yang lebih baik daripada alfiahnya Ibnu Mu'ti tapi lantaran dia juga sudah merintis maka dia sebagai perintis mendapat penghargaan sebagai perintis tapi itu tidak menutup kemungkinan karya orang yang berikutnya juga lebih monumental. Nah, itu kalau kita akan enggak nah, rektor berikutnya ngilok-ngilok nih rektor yang pertama, bahkan menghabisi karya rektor yang sebelumnya itu. Enggak baik begitu itu. Tidak Qur'ani. Nah, tidak dikehendaki NU, tidak dikehendaki Al-Qur'an. Hmm. apa? Nah, ini kan konsepnya tapi ini memang memang tidak membangun kritik senior junior ya. Hmm. Kembali kepada hadis kalau memang kondisi sekarang harus kurun korni hmm. tidak jauh berarti kan kita ini termasuk tidak mungkin ke sini generasi yang jelek. Wow. Okay. Uh, eh, nih sebaik-baik generasi generasiku dan seterusnya semelatin alam Nabi tidak eh, tidak ada taksir di situ. Eh, bahwa setelah tabiin, setelah tabi tabiin nggak ada orang baik, itu tidak pernah dikatakan kanjeng Nabi. Eh, tapi hitung-hitungan secara total, maka kalau membangun generasi itu yang paling sukses ya, ya Rasulullah. Eh, hampir-hampir eh, semua sahabat itu nilainya tujuh ke atas Lalu generasi tabi'in ada yang merusut si luruh hajat merusut. Eh, kan begitu. Eh, tapi eh, tabi'in yang tidak sukses, yang tidak baik, yang nilainya enam ke bawah kan ya satu dua eh, dan seterusnya. Nah, zaman sekarang bukan berarti nggak ada orang orang baik. Hanya kalau di prosentase dibanding yang jelek, mungkin sekarang lebih banyak yang jelek daripada yang baik. Sementara tabiin, tabi'i tabiin itu masih lebih baik, lebih banyak yang baik daripada yang jelek. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau generasi tabiin tabiin itu ada orang yang lebih hebat daripada beberapa orang yang ada di tabiin. Dan generasi tabiin tidak tidak menutup kemungkinan ada tokoh yang dia lebih hebat daripada satu dua orang yang hidup di zaman sah sahabat. Tapi secara umum sahabat itu kalau di total jenderal eh, rata-rata eh, kelas lah rata-rata kelas sahabat itu bisa delapan setengah rata-rata kelas tapi ini itu lima rata-rata kelas tapi tapi ini itu puluh rata-rata kelas sekarang itu tiga puluh kan begini tapi tapi ada yang tujuh puluh ada yang delapan puluh eh, minoritas makanya Nabi itu mengatakan innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha umura diniha hadis riwayat Imam Muslim Allah itu setiap akhir abad setiap akhir 100 tahun mesti menugaskan orang supaya meluruskan agama lagi mengembalikan agama lagi seperti bangunan semula yang nyeleweng-nyeleweng itu diluruskan lagi adalah mujaddid mujtahid yang diutus Allah, dibangkitkan Allah setiap akhir abad, itu tentu kualitas mereka kalau dibanding misalnya dibanding tabiin yang tukang gendaan itu kan ya ya kan ada yang merusak kan hajat itu tabiin tapi membunuh sekian ribu orang kan begitu membunuh Husain masa pembunuh Husain itu kita katakan lebih baik daripada apa Yai Hamid misalnya kita katakan lebih baik daripada Yai Ahmad Dahlan misalnya kan yang nggak mungkin wong dia pembunuh Husain peminum tapi zamannya di era tapi tabiin ya, begitu jadi ketika orang hidup di zaman yang rata-rata kelasnya tujuh ya ada saja yang ketika itu nilainya dua satu setengah kan begitu nah orang yang hidup di kelas yang rata-rata kelasnya hanya tiga bisa jadi dia nilainya 8. Nah, jadi jangan putus asa. Sekarang pun bisa menjadi baik. Kadang-kadang hadis itu kan diklaim muhaddis ya. Hmm. Iya. Yeah. Diklaim sekarang nggak ada orang baik. Loh ya orang. Uh, eh, Imam Ahmad itu hidup di zaman tabi'it, tabi'it, tabi'i. Terus eh, apa kan begini. Hasan Basri itu hidup zaman tabi'in. Kemudian Imam Malik, Imam Hanafi hidup zaman tabi'in, tabi'in. Imam Syafi'i muridnya lagi nah, itu hidup di zaman tabi'it, tabi'in, tabi'in. Sudah tidak termasuk hadisnya Nabi tadi. Nabi itu uh, quruni qarni, berarti generasi sahabat. Semaladina yalunahum tabi'in. Semaladina yalunahum berarti tabi'in, tabi'in. Imam Syafi'i sudah nggak disebut Nah di bawahnya lagi, toh masih ada tokoh monumental seperti Imam Syafi'i. Apa kita katakan hajat lebih hebat daripada Imam Syafi'i hanya karena dia hidup di zaman apa? Tabi'in. Insya Allah ya enggak lah. Nah, begitu. Masuk Imam Syafi'i kalah karo pembunuhnya Husain. <laughs> ya. Eh, jadi pertama ayat nomor tujuh itu itu khobar ikhbar bahwa sahabat itu azzaru nasaru wattaba'u nurul ladzi dan merekalah orang-orang dan itu memang sahabat karena hunya itu kanjeng kanjeng nabi nah waladina sya'u min ba'dihim itu berarti tabi'in dan setelahnya eh kenapa loh ayatnya memang konteksnya nabi ini Ya, itu sudah pen, sudah pelebaran, kan? sudah penafsiran. Tapi yang dimaksud ayat ini, yang dimaksud ayat ini sah sahabat dan insya Allah Mbak Hashim Asari mencantumkan ini ya konteksnya juga ini sahabat kalaupun mengkias ini perintis nah, gitu. kalau konteks sekarang faladina ja'u min ba'dihim itu adalah uh, Yai Wahab Ibnu Sri Sanduri Yai Ridwan yang gambar logonya NU. Kalau di Muhammadiyah misalnya mereka-mereka itu Haji Agus Salim eh, apa eh, ya majalankan perintisnya apa eh, Hamka dan seterusnya. Nah, apa generasi yang setelah mereka-mereka itu seperti kita-kita ini eh, kalau nggak bisa membangun merintis seperti mereka, mbok yo nerusne sing apik, eh, namanya orang berjuang, bergolak, itu kan ada saja kesalahannya sahabat yang pekerjaannya berjihad, membantu Nabi, mendukung perjuangan Nabi. Kadang yo ya pedangnya kena konco, kadang ya macam-macam. Namanya perang, pergolakan itu mesti ada saja kesalahan itu. Ya, eh, dalam peperangan kongkon melaku lurus yo ya raiso, sholat khusyuk iya raiso. Wong diharani perang kadek ngadepi musuh melayu melayu. Ya, iso moco wis wis pol-polan. Nah, para pejuang yang mungkin banyak salah, itu mbok yao orang-orang yang setelah mereka itu banyak robbana ghufir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu eh, yang diharap yang kita-kita itu tiru-tirulah tapi ini tuh. Nah, perintis-perintis itu tiru-tirulah sahabat sahabat. Eh, maknanya kalaupun mau dikias begitu. Tapi makna asli ayat itu sahabat dengan kanjeng Nabi, bawahnya itu tabiin ataupun eh, yang bukan ashabi kunal awalu, orang-orang yang masuk Islamnya kemudian. Eh, kemudian ini sunnatullah ya. Kalau bisa supaya Islam itu kuat seperti perjuangan Nabi ketika itu juga kuat. Orang-orang yang beriman itu pertama yang dilakukan azzaruh Azharoyu azziru itu ayatayu ayitu Memberi dukungan. Dukungan itu diberikan oleh orang yang punya kekuatan kepada pihak yang lemah atau tidak. Yang penting orang itu perlu didukung. Kalau nasoru nusroh, ketika ya, pihak itu menjadi lemah, maka kita memberikan nusroh. Jadi nusroh itu kesannya orang itu sudah lemah terpojok baru kita eh, kita nusroh, kita beri pertolongan. Nah, eh, sahabat memberikan bantuan kepada Nabi itu tidak hanya berupa nusroh, tapi itu berupa takzir, apa? Takyid. Nah, Nabi ketika kuat, sudah punya tentara, punya negara dan sebagainya, mereka tetap memberi dukungan moral, memberi dukungan apa? finansial dan seterusnya. Itu azharu. Eh, ketika kuat tetap mendapat dukungan bersatu kompak dan seterusnya itu bisa meminimalisir kemungkinan nanti menjadi jatuh, lemah dan seterusnya. Kalau dalam kesehatan itu tindakan preventif dan ya, kita sehat, tapi tetap saja apa berupaya mencari dukungan kegiatan atau apa supaya eh, tetap sehat. Itu azharu. Nah, kalau itu lupa kita lakukan, gampang jarno cek melaku dewung sekuat ae. Nah, kita hanya memberikan nusroh itu apa? eh, itu tidak baik. Eh, Jarno wis saiki sehat ae bapakno sembarang dipangan sembarang dilakoni bareng loro lagi di apa? Lagi diobati. Eh, tindakan itu tindakan gegabah. Kita orang NU, NO, kita ahlu sunnah wal jamaah begitu. Terus leha-leha santai-santai pahnu sik kuat Eh. Kak gelem urunan, kak gelem mendukung kegiatan ulama, gak gelem mendukung pesantren, gak gelem mendukung perjuangan, alah sik Tahu-tahu setelah berat lemah baru kaget semua terus gugup semua memberikan nus nusro. Itu itu nggak dicontohkan sahabat. Yang dicontohkan sahabat itu saat Nabi kuat mereka tetap memberi dukungan. Nah, dan ketika Nabi lemah mereka tetap memberi dukungan. Itu wa'azzaru wa nasoru. Dan setelah apa? e, eh, setelah mapan diberi dukungan finansial sembarang mapan kehidupan politik, kehidupan ekonomi, sosial stabil dalam kondisi yang stabil itulah para sahabat bisa melakukan sunnah, bisa melakukan petunjuk-petunjuk Nabi dengan baik. Watabaun nuralladi. Uh, eh, mengikuti sunnah Nabi, sholat, macam-macam, dikir. Itu tidak bisa baik, tidak bisa tenang tidak bisa dilakukan dengan sempurna kalau kondisinya tidak nyaman. Nah, kondisi nyaman, kondisi aman, stabil itu butuh nusroh, butuh azharu. Nah, ya, kita itu nggak gelem berjuang, nggak gelem berjihad, nggak gelem urunan duit, tapi kepinginnya itu ibadah tenang, haji juga tenang, wiritan tenang, ngaji tenang, ya sulit. Ya, mesti perjuangan dulu. Lah iya. Itulah. Wa azzaru wa nasaru barulah kita bisa wattabaun nurul ladzi wattabaun nurul ladzi unzila ma'ahu. Nah, mereka-merekalah yang mengikuti iman azzaru nasaru terus laksanakan Islam dengan sempurna ketika kondisi sudah stabil wattabaun nurul ladzi unzila ma'ah merekalah yang dijamin mendapat kemenangan. Ulaika humul muflihun. Nah, kita sering tidak begitu. Apa? Nah. Hmm. Iya harus urut dah. Aneh. Ya? Indonesia Indonesia itu secara pribadi-pribadi maupun eh, se sebagai warga negara termasuk pejabat-pejabat pemerintah itu bisa melakukan wattaba'un nurul ladzi mengikuti petunjuk Quran, petunjuk sunnah, melaksanakan syariat. Tapi setelah azzaru wa nasaru kita mau berjuang dan seterusnya mengislamkan Timur Timur, mengislamkan NTT, macam-macam. Eh, berjuang setelah perjuangan berhasil stabil ekonomi, stabil sosial, stabil dakwah macam. Barulah setelah itu melaksanakan syariat. Wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu. Nah maunya kita itu langsung petit. <laughs> langsung melaksanakan syariat, tegakkan negara Islam. Eh, tegakkan syariat Islam. Lah enggak ini dice wa azaru eh, wa nasoru Tambah kiai kiai yang dakwah di kampung di ilok-ilokne ilok sebagai TTC. Tahayul khurafat tin a. Ah, eh, eh, ya apa? Orang sekarang kurang sabar. Ya. Mestinya itu amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. ya hak ya sabar. itu kurang. Hak terus. Ya? Hak terus. Kulil haqqa walau kana murram. Udah. Insya Allah apa yang dilakukan ulama itu berdasar isyarat, isyarat yang ceto itu bukan isyarat yang sulit-sulit ditangkap. Begini kan isyarat ceto, nah, bahwa sunatullah itu berjuang begitu, melaksanakan sesuatu harus sesuatu harus ketika kondisi sudah stabil. Stabil itu setelah kita berjuang azharu, apa wanasoru ya eh, keluarga istri anak bisa kepada mereka kita menuntut ijtihad ngajini, wiritani, solate tapi harus semuanya sudah beres ciptakan situasi keluarga yang damai Pak cuci cuci mau ancam, ayolah aku nggo, ayolah aku nggo. <laughs> Lah ya situasinya itu nggak stabil, situasinya nggak bagus, nggak bening. Nah, terus kepada istri banyak menuntut, awas sampean dipanggil suami nggak datang, laknat iya, iya. sampai pagi. Ya, kalau ada wanita orang perempuan dipanggil suaminya nggak mau datang melayaninya sehingga suami tidur sendirian, kademen maka dilaknat malaikat sampai pagi atau sampai itu walaupun di punggung unta. Eh, kita kepada mereka menuntut ikuti petunjuk. Ini syariat. Ini perintahnya kanjeng Nabi. Tapi kita tidak wa'azzaru wa nasuru dulu. Mestinya kan ekonomi ditata. Kelambi ini bucu wis jangkel. Wedake jangkel. Wedake oh, Jamune warang. Iya. Lah iya. Kondisi batinnya juga baik. Kan begitu. Puaslah dengan per, hasil perjuangan itu. Ya Baru setelah itu menuntut ittabi'un nurul unzila mau. Ikuti Al-Qur'an, ikuti sunnah. Itu. Nah. Lah enggak ndang-ndang berjuang. Ini urut-urutnya begitu. Jadi kutu berjuang itu sabar. Hmm. Takyid, nusrat takyid itu ketika kondisinya kuat pun tetap diberi dukungan. Nah, karena kalau kita nggak memberi dukungan terus, jangan-jangan ada kekuatan lain yang apa? Suatu ketika malah eh, punya kekuatan, membangun kekuatan. Ini kewaspadaan. Kemudian nasoru itu bukan lagi kewaspadaan, memang nyoto-nyoto dia dalam posisi terjepit, lemah, di nusro. Nah, kalau itu sudah dilakukan, nanti kita bisa melaksanakan syariat. Betapa nurul lagi unzila ulai ulaika Itu eh, apa? Kalam itu kalam khobar eh, memberitakan tentang para sahabat tapi sekaligus juga pelajaran buat kita sahabat muflihun itu karena begitu urut-urutnya. Kalau kita kepingin muflihun seperti sahabat, ya ya juga harus melakukan itu. Kemudian walatina ajak mibadam yakulun eh, itu juga kalam khobar memberitakan tentang apa eh, kalau kalam khobar bukan tabiin karena ketika itu belum ada tabiin sahabat-sahabat tapi yang masuk Islamnya kemudian jadi yang atas itu yang asabiqun awalun Kemudian yang berikutnya walatina jombatihim itu eh, apa? Bukan asabiqun lawalun orang-orang semisal Ibnu Abbas, Ibnu Umar yang apa hidup di zaman Nabi tapi apa? Nabi Seto itu umurnya masih paling-paling eh, ya 8 tahun, 9 tahun atau sahabat tua seperti Abu Hurairah dan semacamnya yang masuk Islam belakangan. Dua tahun sebelum Nabi wafat eh, masuk Islamnya Abu Abu Hurairah itu. Itu termasuk waladina ja'u min ba'dihim yaqulun. Tapi bisa juga eh, itu yang dimaksud ya kita-kita tapi tabiin sampai kita-kita kalau yaqulun itu kalam khobar tapi bimana insya bimana perintah. Eh, sama dengan orang-orang yang ini hendaknya mereka mengucap Rabbana ghafir Karena banyak sekali kalam khobar maknanya insya atau kalam insya maknanya khobar. Eh, kayak di ayat haji misalnya uh, faman farada nal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal barang siapa telah menetapkan niat untuk haji nawaitul hajja wa tu bihi maka selama haji orang itu tidak rafah, tidak fusuk kan kalam khabar <coughs> tapi yang dimaksud itu jangan jangan rafah, jangan fusuk jangan mungkar jangan cita itu. Eh, kemudian misalnya begini, sunat Allah latif eh, apa eh, wajah wajah kalitina hanifa sunat eh, fitrat Allah latif fataran nasa alaiha la tabtila li khalqillah. Eh, karena konteksnya sejak awal itu perintah faqim wajhaka eh, luruskan hatimu untuk pada agama Islam itu. Jangan mencela-menci, jangan pernah murtad apa uh, apa sunnat Allah itu juga maf'ul dari fi'il yang dibuang alaika sunnat Allah tetaplah anda pada sunnah Allah la tabdila itu berarti kalam khobar juga bermakna in insya jangan mengganti nah. begitu jangan mengganti agama Islam jangan mengganti sunnatullah jangan mengganti sunnah Rasul nah, la tabdila li khol li khalqillah dzalika qayyim itu kalam khobar bermakna insya Alhamdulillahirabbil alamin. Itu maknanya jangan dimaknai kalam khobar. Kalau dia maknai beritakan begini memaknainya. Hei, tak kandani yo bahwa semua pujian itu milik Allah loh. Masuk sama mengucap alhamdulillah itu ingin ngandani konco-konco. Kan ya enggak Eh, maknanya ingin menyatakan pujian terhadap Allah. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Ingnya kita itu dengan kalimat itu memuji Allah itu kalam insya. Ya, jangan dimaknai kalam khobar. Derek-derek pengumuman bahwa segala puji itu milik Allah. Ya wis ruh. Ya. Ya. <laughs> Jadi ada kalam khobar tapi bimakna insya. Lah ini kalam khobar juga bimakna perintah. Orang-orang yang setelah mereka mbok ya ngucap Rabbana ghfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna billah. Kalau itu kalam khobar di insya maka yang dimaksud tabiin sampai kita-kita itu anjuran supaya senantiasa robbana ghafir lana wal ikhwanin. Kalau itu yang dimaksud kalam khobar beneran, maka yang dimaksud ya sahabat-sahabat yang junior mendoakan sahabat yang senior, lah kita disuruh meniru. Kita disuruh meniru mereka-mereka. Eh, ya, saya kira terkait dengan itu cukuplah. Apa? Eh, beberapa makna yang bisa kita ambil dari itu. Eh, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini pluralitas. Apa? Nah, pluralitas itu apa? Ya pluralitas. Ya Yohanes, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban. Oh, kurang ini. Kalimatnya kurang. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وجعلناكم شعوبا وقبائل ini ngopi ini sebetulnya Berarti dari sononya ya kurang komputer. Waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Dengan uh, apa pengumuman lewat ayat ini Islam ingin menyatakan nggak ada pemihakan, nggak ada apa namanya diskri, nggak ada diskriminasi. Wahai para manusia, sungguh kami kami menciptakan kalian semua dari laki-laki maupun perempuan. Wajahanakum syu'uba wa qabaila. Kami jadikan kalian semua berbangsa-bangsa, berrakyat rakyat bersuku-suku, tidak untuk saling mengunggul-unggulkan, tidak untuk saling membeda-bedakan, tidak untuk saling menindas, tapi apa? Lita lita arofu. Untuk saling mengenal, mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing, mengenal potensi masing-masing, mengenal budaya dan nilai adat istiadat masing-masing, bukan untuk ditabrakkan, tapi untuk saling mengi, mengisi. Kalau satu suku semua kebaikan dimiliki satu suku itu nggak kuat, karena kebaikan itu sekian ratus poin Kebaikan itu yang dimiliki kanjeng Nabi itu kebaikan. Oh, mana kuat suku itu memiliki semua kebaikan yang di, dimiliki kanjeng Nabi. Atau suku itu elek tok, koy Abu Jahal tok. Pokoknya Abu Jahal 100% itu. Ya nggak bisa. Mesti ada baiknya, ada ada kurangnya. Nah, dijadikan berbeda-beda itu yang apa? Kelebihan ini diberikan ini, kekurangan ini dikurangi di apa dihilangkan diambil dari sini lita ahrofu sebetulnya begitu e, wa 'alal birri wa untuk saling menutupi e, ya terus apa tadi di saya ngaji apa ngaji muhtarul Ahadith Man ada ahlal mati nanti faqad adallah eh? man ada ahlal madinati faqad adallah wa la'anahullah wal malaikatu wa, alaihi wa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la, la yuqbalu minhu sirfun wala adlun bahwa barang siap mengganggu menyakiti penduduk Madinah ketika itu Barang siapa mengganggu menyakiti penduduk Madinah, maka dia berarti telah menyakiti Allah dan dia dilaknat Allah, malaikat dan seluruh manusia semua. Amal sunnahnya, amal wajibnya tidak diterima. Uh, kita tahu negara Madinah ketika itu sangat plural. Ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi, ada macam-macam. Tapi karena mereka bersama kanjeng Nabi sudah bersepakat terikat janji lewat mitakul Madinah, lewat piagam Madinah mensepakati negara kesatuan Madinah itu. Ayo ini negara kita semua, kita bangun bersama, kita nikmati bersama, kita perjuangkan bersama, kita juga damai bersama, ayam tentrem bersama. Itu sudah semuanya sepakat. Siapapun yang mengganggu mereka, mereka itu bisa yang diganggu muslim atau non muslim, yang mengganggu bisa muslim, bisa non muslim, kan begitu. Berarti dia dilaknat Allah dan seterusnya itu tadi. Nah, eh, konteksnya kalau di Indonesia, kita muslim non muslim telah bersepakat membentuk NKRI ini. Kalau kita apa menciptakan ini inilah berarti kita yang man ada. ya, man ada itu tadi man ada ahla Indonesia yang sudah bersepakat itu. Nah, eh, lebih dari itu mengganggu itu itu sebetulnya juga apa ini e, mengingkari kesepakatan, mengkhianati kesepakatan. Nah, kalau itu dilakukan oleh umat Islam, maka yang tercoreng ya Islamnya. Coba misalnya, kedutaan Indonesia di, di Australia dijaga sebegitu aman. Tapi kedutaan Australia yang di Indonesia dibom oleh saudara-saudara kita juga, teman sesama muslim. Apa kata orang Kristen, kata orang ngunu wong Islam tukang khianat, tukang ingkar ingkar janji itu. Dan nah, itu kan sangat menyakiti Allah begitu. Jadi kalau sampai orang Kristen, orang Yahudi menyebut Islam itu tukang khianat dulu. Jelon, eh, kita di Amerika mengamankan kedutaan mereka, kedutaan Indonesia. Kita di Australia mengamankan kedutaan Indonesia. Nah, kedutaan kita tidak eh, tidak aman di mereka. Itu kan menyakiti Allah sebutan mengguluh wong Islam itu kangkiana, khianat itu kan menyakiti Allah man ada ahlal Madinah di fakot ada Allah barang siapa mengganggu menyakiti penduduk Madinah maka dia telah menyakiti Allah juga dan dia dilaknat oleh nah karena konteksnya apa negara Madinah juga plural apa sangat plural Indonesia juga sangat plural ayat ini mengajarkan bagaimana kita mensikapi pluralitas kondisi, kondisi yang sebegitu pluralit, Pegangi perjanjian. Lah, ketika kita mengikut mengikat perjanjian dengan UUD 45, dengan Pancasila dan selanjutnya di DPR dalam bentuk perda apa apa APBN apa namanya undang undang-undang nah pandai-pandailah kita umat Islam itu mestinya bersatu jangan sampai perjanjian itu akhirnya merugikan Islam Kalaupun perjanjian itu merugikan Islam tetap ditandatangani ya sak goblok-gobloke wong Islam, wong melakukan lobi-lobi diplomasi ngene kok kok gak iso. Ya. Tapi kalau sudah jadi per, apa undang-undang disepakati bersama semua tanda tangan, ya wis mau nggak mau, gelem nggak gelem, suka nggak suka ya itu kita ya, kita terima, kita taati dan jangan ingkar janji. Sing kono menyetujui, sing nisor nyepai. Ya itu itu nggak baik. Ya, ya itu. Ya, menghadapi situasi yang plural itu ya, apa? Kehidupan bersama diikat dengan perjan perjanjian. Quran hadis ya mesti nggak gelem tuh mereka. Kok orang Kristen kok tidak Quran hadis. Amen. Apa? Enggak. Jadi akhirnya ambil jalan tengah kan mesti apa? Eh, kalau kita nuntut begini, ya nah, eh, umat Islam zaman jangan begitu. Ya apa kalau mayoritas kami di NTT menuntut begitu juga. Zaman kan juga kelem. Misalnya orang Kristen nggak boleh mendirikan gereja di daerah yang mayoritas Muslim, sekalipun jumlah mereka sudah memenuhi syarat. Nah terus, yo jangan begitu. Ya apa kalau di Iran Jaya kami juga membuat aturan nggak boleh mendirikan masjid. Kan yo nggak kelem dong. Lah ya, lah ngono ya apa padha penake. Akhirnya kan perjanjian, kita arafu. Kita mengenal minoritas kita di sana, minoritas Kristen di sini ya apa, saling mengenal itu. Akhirnya kita ambil jalan yang paling maslahat. Maslahat untuk bersama juga maslahat nggak sampai merugikan Islam. Itu arafu. Lah kita itu kan ngertinya medurodok. Hmm nggak ngerti kondisi di NTT itu ya apa, kondisi di Eropa ya apa taunya kita di sini di sini mayoritas sakar PD saenake nggak ngerti oh semena-menanya kita di sini membuat teman kita di sana sengsara dihaniaya orang lain tuh beca di monopoli namanya. Tapi lagi kan dura sing monol mana lu Ta'arofunya kita kurang. Eh, taunya itu hanya yang dekat-dekat. Ya kacang kadang itu repot. Onok kiai wawasan kampung, paling pol wawasan Malang. Taunya itu Malang. Eh, kekurangan kelebihan Malang dia tahu kelemahan kelebihan ke kekuatan umat Islam di Malang dia tahu tapi nggak berwawasan nasional apalagi internasional dia berpikir pokok yang paling baik untuk di Malang itu dikiranya wawasan itu keputusan itu benar dan harus diberlakukan secara nasi nasional ya. ini model tegakkan negara Islam itu lek Jawa bener. Ya. Ya, <laughs> ya, ya. Neng Eropa kono bawa ditakoki ibu ngake. Mengirian cahaya Pak. Nah, inilah sebetulnya beca-beca antar pulau beca antar suku beca kekuatan muslim di masing-masing daerah juga beca Itu supaya kita mengenal potensi, mengenal kelebihan, mengenal budaya. Kalau sudah kita kenal, kita di sana memasukkan Islam itu dengan cara apa, bersikap kayak apa, terus perjanjian yang dalam bentuk undang-undang itu yang kita setujui kayak apa, mana yang apa madorotnya paling minim untuk di sini maupun di Irian Jaya itu yang kita tanda tangani kan begitu. lawan-lawan ayat ini kan manten Ustaz. Oh, iso-iso lek sampean ayo dalile gendaan bareng. <laughs> Apa Allah menciptakan lanang wedok? Ya cek gendaan. Oh, njaluk di. Oh, umume wong kan maca iki lagi. iki. Padahal ke sana. Ta'arafu. Kesan kita itu lita'arafu itu kan mengenal nama, ya. mengenal fisik, Nah, yang harus dikenal itu untuk dakwah, untuk perjuangan selanjutnya kan mengenal potensi, mengenal kejiwaan, mengenal adat istiadat, mengenal nilai-nilai budaya yang di situ nggak boleh disinggung oleh masyarakat. Kalau kita dakwah menyinggung nilai budaya itu ngamuk tuh. Nah, itu dita'aruf. Nah, teman-teman jamaah tablik itu tahu-tahu dikirim ke sana seminggu. Enggak dikaji dulu nggak disurvei dulu nilai budaya sana itu apa, unggah-ungguh yang membuat mereka tersinggung itu apa, kata-kata yang membuat mereka tersinggung apa, nggak pernah dipelajari asal masuk aja. Akhirnya si orang dino tolong dino, mulai <laughs> diusir nggak jadi dakwah. Andai itu disurvei dulu, ditaruh dulu lah. Oh, di sini ternyata pola pakainya seperti ini, pola makannya seperti ini, pola pergaulannya seperti ini Eh, apa nilai-nilai yang nggak boleh disinggung sama sekali itu ini maka kita masuk lewat apa ini, ini yang kira-kira nggak nabrak eh, nggak uh, nambah rambu-rambu gitu. pokoknya itulah ini ngadepi pluralitas itu seperti itu makanya dalam situasi nasional maupun internasional yang sangat plural seperti ini eh, apa ya siapa-siapa dan mungkin termasuk saya itu ketika ditanya eh, gimana sekular nggak apa-apa asal itu yang paling maslahat gitu ditanya ya apa hukumnya ya apa hukumnya memilih apa eh, gubernur Kristen ya nggak apa-apa kalau itu yang paling yang yang paling maslahat. Siapa milih ketua DPR yang Kristen? Kalau itu yang paling masalah nggak apa-apa. Uh, misalnya umat Islam yang hidup di Amerika. Terus muslimnya hanya sekitar empat persen lima persen sampai enam persen, Mosok kati ngotot. Inilah. Gitu orang siapa memilih pemimpin Pak Ulaika eh, humul kafirun. <laughs> Eh, Nilai tegakkan negara Islam, oh, patang persen tegakkan negara Islam. Begitu. Nyenyek. Nyenyek. Nyenyek. Lah gimana? Kepada mereka NU berfatwa, nggak apa-apa memilih calon presiden Kristen, tapi pilih Kristen itu bahaya, ini juga bahaya. Pilih dua calon presidennya John McCain sama Obama. Obama yang madorotnya lebih kecil. kecil. Nah, Milih Obama yo ya Kristen, milih John McCain yo ya Kristen. Tapi umat Islam di sana harus punya sikap. Milih yang mana? Kalau Roy. kalau apa golput dan itu diketahui masyarakat umum, maka nanti orang Yahudi, lobby Yahudi bisa ngeklaim ini jangan pernah diberi jajan politik umat Islam, enggak melok-melok pemilu. Kak melok-melok kampanye. Yang melok mendukung Obama kami orang Yahudi. Akhirnya jajan politik kan jajan politik itu ya proyek, ya macam-macam. Ya nah. Tender-tender kan di Yahudi semua. man Islam ngaplu ae. Lah. Lah iya. <laughs> ya. Taro. Tapi kalau mereka misalnya berpikir seperti ahlu sunnah, Kristen nggak apa-apa. Yang penting itu yang paling maslahat dan mandorotnya paling kecil. Terus ya apa hukumnya nyoblos utama Oh, eh, konteksnya dalam rangka mandorotnya yang paling kecil dan itu kaidah Islam, bukan kaidah kafir. Nah, eh, makanya Gus Dur barang kadang-kadang apa eh, apa presiden Kristen. Eh, Gus Dur tadi kan nggak ngomong neng Indonesia atau neng Saudi. Nah, tapi wong kebakaran cinta. Oh, Kiai ngomong presiden Kristen. Lah genah sik. Teng pundi Gus niku ngono. Nang Australia. Ma'illah. Ujra. Nah, itu. Nang NTT Ya begitu juga. Misalnya ada calon gubernur dua. Ya Kristen semua memang mayoritas. Kristen Islami sekitar tiga persen. Di NTT. Ya apa hukumnya umat Islam di sana? Mari ngomong nolakan haram nyoblos gubernur. <laughs> Nyoblos gubernur Kristen. Dan sikap umat Islam yang minoritas itu diketahui orang Kristen. Bu, barang kita di temenan wis. Amin gak melok-melok ngedekne negara, orang melok orang melok-melok pilihan gubernur ngajuk nih proyek nggak kene ya nah. Jana pembangunan agama mana Islam nggak oleh, guru TPK nggak oleh, ngetik nih masjid nggak oleh. Itu lebih matorok. Mestinya sejak awal umat Islam sudah melihat lihat oh calon gubernurnya itu. Nah kalau itu kami bisa masuk lobbynya lewat itu. Oh itu kan orang Kristen yang kebetulan Dewan Suronya PKB. Kan begitu. Wo itu orang Kristen yang kebetulan apa eh, apa penasihatnya penasihatnya PAN misalnya. Eh, Kristen opisan karena dia penasihat PAN, kami umat Islam masih bisa masuk di situ, lobby di situ. Dari awal sudah komunikasi intent dengan itu, diam-diam mendukung yang itu ya, Kristen, tapi insya Allah diharapkan bisa memberi jajan kepada umat Islam. Karena awal-awal juga merasa di rewangi insyaallah kan ya merasa hutang budi aku besok ngetek nih masjid nih kan oh gampang mas izinnya gampang kan begitu yes, pokoknya pluralitas itu begitulah nah, kalau begitu-begitu itu nggak dipahami nanti ono siapalah Amin Rais kalau di Muhammadiyah Gus Dur di NU ngomong begitu kaget kita itu gak ada tuh gampang kaget ngono sih? Loh, kok ngono sih? Yo kuwi dalile tekan ndi? Dalile itu pertimbangan kemaslahatan dalam situasi yang apa? Yang ambil ideal tidak tidak mungkin. Ndimo. Apa ya? Itu Itu pluralisme apa pluralitas ya jenenge? Ya. Sembarang Pokoknya begitu itu menurut saya juga suka Islam. Dulu Nur Khalis pernah bilang, uh, sekuler, yes. Negara sekuler, yes, nggak masalah. Tentu kita juga husnudon konteksnya ketika pilihan itu yang paling apa pilihan itu yang paling maslahat kayak Indonesia begini mau paksa negara Islam lu gak maslahat hmm, pertama daerah yang minoritas muslim mesti memisahkan diri kita kehilangan masjid kehilangan sembarang kalau Bali dengan dewes kehilangan sembarang kita entek kabeh tinggal beberapa puluh yang mayoritas Islam bersepakat mendirikan negara Islam lahan dan parkir wong suran entek ya. Terus kedua, eh, kita sendiri belum sepakat Islam ala siapa. Kan begitu. Iya. Oke, sudah negara pecah tinggal Madura karo Jawa jadi negara Islam. Mari ngono, iki Islam sopo? Eh, nanti Islam PKS apa Islam Hizib Tahrir tukaran meneh. Eh, Gurung matek wis tukaran meneh. Iki Islam Syiah apa Ahlu Sunnah? Dan kalau Islamnya Syiah, wis wani gegere Ahlu Sunnah. Eh, Islamnya Ahlu Sunnah, Syiah ya wani wani gegere. Kak madeg-madeg gitu. Sehingga akhirnya perang sesama muslim. Ya. Dan sampai sekarang belum pernah ada saling percaya antar gerakan-gerakan dalam dalam Islam ini. Gustur munggah walulas bulan, yang lain nggak percaya dogro okro. Ngene. Dan saya juga yakin ketika nanti misalnya presidennya itu siapalah Hidayar Nur Wahid atau Sembiring misalnya. Eh, eh. Yang lain gak terima. Nah, lain. ada isyarat dari dari kanjeng Nabi eh, ketika apa enak semua nggak mungkin ya kita nggak enak bareng-bareng jadi Nabi itu pernah entah pelajaran bener apa enggak itu menurut sampean tapi pelajaran hidup Tapi punya tamu terus saatnya mau tidur ada bantal satu dan nah, bantal itu kan enak loh empuk tapi nggih wong loro nggak kena. Nabi mengatakan, saya tuan rumah, saya tamu, kewajiban saya menghormati tamu. Kawinan bantalin. Cerita tamu nih, nggih mboten mung jenengan guru kula. Mosok kula murid bantalan jenengan guru boten bantalan. Nggih jenengan mawon ya orang mau ngaku tuan rumah wajib menghormati tamu. Wes kalau usah bantalan kate. Nah, begitu. Saya kula ning tamu nih. Ya. <laughs> nah beneran ini itu orang-orang <laughs> subuh kembang ya nah. akhirnya nggak bantalan Indonesia itu konteksnya juga seperti itu cowok iya. diperlakukan syariat Islam jadi orang Kristen oke okay, nggak apa-apa tapi Maluku Utara macam-macam kami perlakukan peraturan in Injil perja Injil apa gelem ya? Yo kah, lho lek kah yo Jawa yo <laughs> Akhirnya lek iya yo iya, yo iya, kafe lek ora yo ora kabeh kan begitu. Isyarat dari bantal itu. Dari politik global Aceh itu. Terus itu merukukan Indonesia. Bisa jadi proyeknya Amerika ya. merugikan Indonesia dan enggak Islam belum badi. Dengan berlakunya undang-undang khusus untuk Aceh itu Islam belum badi. Sejak diperlakukan itu opo masjid ditambah. Sejak diperlakukan itu opo terus apa? Eh, kemaksiatan, kemungkaran berkurang. Lah wong wakila itu neng kono wong-wong itu wedi nggak kudungan ya wedi. Engko terus apa metu teko Aceh ya. Ya sama dengan Jarene wong-wong saya juga kan di Thailand itu kalau liburan orang Arab sekarang haji, mereka banyak liburan ke Thailand, ke Pattaya, macam-macam ini. Ya pakai burko itu ya di Saudi. Dan pakai burko itu. Begitu naik pesawat ya, Masya Allah, you can see, you can see. ini wong sing tau neng Thailand loh jere Jawa Pos loh <laughs> mau cocok. Ya. Apa itu yang kita kehendaki? Takwal rojo. Nah. Terus dalam kondisi yang majemuk, itu yang paling baik bukan golongan bulan, bukan golongan bulan. Tapi yang paling mulia, yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, atkokum itu bisa perorangan, bisa kelompok. Nah, bisa perorangan, bisa bisa kelompok. Nah, kondisi yang plural, ada Madura, ada Jawa, ada NU, NO, ada Muhammadiyah, ada macam-macam. Itu tidak untuk saling membunuh, tidak untuk saling mengkafir-kafirkan atau membid'ah-bid'ahkan, tapi untuk saling mengenal. Kan begitu. Syukur-syukur kalau oh ternyata itu dalilnya lebih kuat. Oke lah, kami tetap Muhammadiyah tapi itu kami ambil. Oh ternyata itu dalilnya lebih kuat. Oke lah kami tetap NU tapi itu kami kami ambil. Nah mana di antara kelompok-kelompok itu yang paling baik? Inna akromakum aindallahi atokum. Itu, itu tidak harus atokum itu orang per orang. Bisa juga kelompok karena sejak awal memang ngomong orang per orang juga kelompok. Mingdakarin ongsa itu orang per orang. Tapi syu'uban wa qabaila itu kelompok. Jadi akromakum itu ya bisa orang, bisa bisa kelompok. Saya kira begitu. Eh, jangan sempit-sempit perwawasan itu. Ya, kan? sadarlah bahwa dunia tidak hanya di Ngaseh, tidak hanya di Mergosono, potret umat Islam tidak hanya seperti di eh, Memburing, tidak hanya seperti di Babatan. Ya. <laughs> ya kan? tidak hanya seperti kota lama Muharto apalagi ya. Nah, ayat ini mendorong Pak Muzaki untuk terus melakukan penelitian-penelitian dan itu termasuk perintah Islam sebetulnya eh, apa kajian-kajian sosiologi kajian-kajian apa yang mempelajari tentang kultur itu eh, apa ilmunya apa jenenge antro antropologi. itu pelaksanaan dari litaa, lita'arofu dan yang melakukan orang lain. E, katanya Nuril, Nuril mahasiswa kita yang sekarang di Belanda ini, itu di sana itu di legend itu dosennya 6. Pasca itu dosennya 6, nggak usah banyak-banyak. Kita kan kakean mata kuliah, kakean dosen boleh golek bayaran. Golek penggayaan. Sana itu dosen itu cukup 5 6 tapi ahli semua. Expert betul. Ada dosen yang ahli tentang Banten itu sak tetek bengek Banten itu dia tahu. Ya nah. Jalan-jalan Banten itu ke sana nama jalan itu tahu. Ulama-ulama Banten itu mulai tahun sekian sampai tahun sekian itu siapa saja tahu. Gerakan-gerakan Islam Banten itu tahu. Sekarang ada apa? gempa eh, apa? Gerakan eh, enggak, enggak. Itu loh. Enggak nih. Yang eh, yang biasanya demo-demo itu. Tahu. Terus ulama ini karangannya ini, ulama ini karangannya, ulama ini tahu. Syekh Nawawi Banten punya sekian karangan tahu. Ya, nah? Ya. Kasifah itu isinya ini, Nurul Dolam itu isinya ini, ya, tafsir Murnid apa tafsir Labid itu isinya ini, tahu? Nah, gitu. Itu lita arafu Ya. Sing perintahe nang Quran sing nglakon. Profesor ahli Banten. Profesor Banten. Nah, kajian-kajian di luar negeri itu sebetulnya diarahkan untuk spesifikasi seperti itu. Katanya, eh, kayak siapa desain kita yang dari Alaska? Basri. Basri. Itu kan ahli Timur Tengah. Jadi di sana konsentrasi mempelajari tentang ke Timur Tengah. Tapi sulit. Ahli Timur Tengah nggak nggak ahli bahasa Arab itu nggak bisa. Sehingga kadang-kadang misal, misalnya omongan dengan kita tentang sejarah lah, tentang budaya, tentang apa. Ya dia nggak ngerti. kok ada begitu? Lita arab punya kurang. <laughs> Monggo Pak Muzaki terus melakukan penelitian. Ahli boring. Nah banyak yang perlu di yang perlu diteliti itu kan. Ada kelompok-kelompok tertentu mungkin etnis tertentu. Eh, menurut catatan sejarah dan cerita orang-orang itu sejak dari dulu itu mesti orang baik-baik. entar Orang baik-baik. Ini menurunkan orang baik. Anak cucunya baik-baik. Anak cucunya baik-baik. Ya. Terus yang etnis ini, ya, itu rata-rata ini maling copet, anaknya maling copet, cucunya maling copet. Itu faktor apa? Faktor apa? Ya. Dan terus uh, Jangan-jangan dulu sekian ribu tahun yang lalu, kelompok atau etnis atau suku itu memang orang buangan. Ya, misalnya itu pulau untuk membuang penjahat-penjahat itu dibuang di Meriku sehingga yang mayoritas hidup di situ ya orang-orang apa? Orang-orang Bromo di situ yang sampai sekarang memang menurunkan menurunkan begitu dan nanti disimpulkan. Ya, itu kan jadi Jadi guru besar. Penelitian etnis asal usul apa? Itu apa namanya? Penelusuran begitu itu ilmu apa namanya? Genealogi. Hmm. Ya. Sudah ada madrasah, sudah ada masjid, sudah ada TPG, sudah ada MI. Tapi nyopetnya nggak lereng. Ini. Nah profesi <laughs> Itu perlu lita'aruf. Yang gak situ sadar, cok. miniature mahalangi Muharto. Ida soluhat soluhasa iru maling. soluhat sairu malang. Ndio. Iya. Ini sudah. Sudah ada Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yunsabu li sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa mimma lan iku setengah saking dawuh-dawuh yunsabu kang den nisbatake apa ma li sayyidina Ali maring junjungan kita Ali karramallahu wajhah. Ini syair ini uh, oleh beberapa ulama dikatakan bahwa itu syairnya Sayyidina Ali dinisbatkan pada Sayyidina Ali artinya karya beliau oh, apa lagune Ra'aitu Rabbi bi'aini qalbi faqultu la syakka anta anta Ra'aitu Rabbi aku melihat Tuhanku bi'aini qalbi dengan mata hatiku. Nuh, aja kira karo moto anak Fakultu lalu aku katakanlah syakka. Jelas ceto welo welo. Nggak ada keraguan sedikit pun. Anta, anta. Engkaulah, engkaulah Tuhanku. Ya. Anta, anta. Atau ya memang uh, sudah hanya terpaku kepada Allah. Anta, anta sama dengan huwa, huwa. Dia itu dia. Hmm. Anta-anta bukan yang lain-lain. Apa? Kok watuk Antallah di khuzda kulla ainin aina sama anta. Antalladhi engkaulah dat fusta yang menguasai meraih menguasai kula ainin setiap tempat. Semua tempat milikmu. Engkaulah yang menguasai semua tempat. Tidak mungkin tempat yang menguasai kamu. Tidak mungkin tempat yang melingkupi engkau ya Allah. Kalau Allah menempat, berarti Allah dilingkupi oleh tempat. Allah dibatasi tempat. Lewung Allah yang menguasai tempat. Bihaitsu la aina sekiranya tiada tempat sana di apa? Ah, La'aina sekiranya summa aja. itu sekiranya la'aina tiada tempat summa anta baru ada panjenengan. Misalnya ada masjid, di masjid, di dalam masjid ditarik ada panjenengan. Enggak. Ada Ka'bah, di dalam Ka'bah dicari lalu di sana ada panjenengan. Tidak. itu la'aina summa anta. Enggak ngono kok yono ya wong ngomong Allah menem menempat itu ya apa mikirnya ya Kayak coblas. Falai salil aini mingka ainun. Ya. ya. falai tidak aja ainun tempat lil aini bagi tempat mingka dari engkau. Ketika engkau wujud ya Allah, enggak ada tempat bagi tempat. Ya. ya. Tempat itu mau menempat kemana? Wong semua ini merupakan bukti dari wujud wujud Allah. Jadi taruhlah tempat itu ruangan ini. Ruangan ini akan ditempatkan di mana? Falai salil aini mingka apa? Mingka ainun. Fayu'limul ainu aina anta. Andai ada tempat yang di situ ada panjenengan, sehingga tempat itu akan memberitahukan di mana ada di mana engkau boleh ikut Gusti Allah orang golekno ning jero masjidmu. Golek di dhisik mari. Itu Gusti Allah ketemu di rumah masjid. Kak, enggak mungkin. Walaisa lil wahmi fika wahmun. Fayu'limul wahmu kaifa anta. Walaisa tidak ada wahmun bayangan-bayangan lil wahmi bagi bayangan fika tentang dirimu ya Allah. Bayangan tentang Allah nggak bisa, tempat bagi bayangan, membayangkan bayangan itu juga nggak bisa. Andai ada, ada andai bisa membayang-bayangkan tentang bayangan Allah. Ya, nah? Lewat bayangan itu kita mengenal bayangan Allah. Fayu'limul wahmu kaifa anta sehingga apa bayangan itu kento-kento oleh cara militer Di kento kento koyo-koyo Allah ingin ingin itu akan memberitahukan bagaimana engkau ya Allah regegek ini kira-kira derek-derek semua silahkan ngum kak fayuk limul wahmu kaifa anta ahatta ilman bikuli syai'in hmm. ahatta engkau meliputi ya Allah apa nih ilman ilmune meliputi bikuli syai'in segala sesuatu Segala sesuatu ada, ada dalam liputan kekuasaanmu. Ada dalam kekuasaanmu. Fakullu syai'in arahu anta. Nah karena semuanya itu menunjukkan, menunjukkan engkau. Maka semua yang engkau lihat itu panjenengan tok. Enggak ada yang enggak ada yang lain. Makanya Ali mengatakan raaitu rabbi bi aini qalbi. Aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Semua yang aku lihat itu bukan yang lain-lain, ya panjenengan wafi fana'i fana fana'i. Ya. Dalam ketidaksadaranku itu lenyap fanaku. Ya. Berarti sadar. Apa ini? eh, ini min kali min menjadi plus fana kali fana menjadi eh, bako menjadi tidak fana. Tapi bakok dalam bakoknya pun nggak pernah lepas dari Allah. Makanya kanjeng Nabi itu, Nabi zaman tidur dulu apa witir? Loh, innahu tanamu ainaya walayanamu albi Mata saya bisa tidur, tapi hatiku nggak bisa tidur. Jadi ketika hati itu melek, sadar persis seperti meleknya kita-kita ini. Tahu istrinya cantik, tahu istrinya sakit, tahu sate enak, dan sebagainya. Tapi hati nggak ikut-ikut begitu. Hati tetap Allah, Allah, Allah. Jadi menyatu antara fana dan tidak fana itu namanya fana telah lenyap di dalam fana. Nah, wa fi fana'i fana fana'i. Itu anu dari hakikat nah, hakikat tapi sudah menyatu dengan syari syariat. Nabi itu ngelakoni syariat nggak lepas hakikat, hakikat nggak lepas syariat. Apa meneh ati turu? Apa meneh mripat turu? Ngiler atine. Hmm. Wafi fana'i dan dalam fana saya itu, fana itu menghilangkan aku ini sudah. Aku itu nggak ada. aku nggak ada, orang lain juga nggak ada, yang lain yang ada hanya hanya Allah. Nah, zaman kalau sudah bisa begitu, itu nggak pernah berpikir, nggak pernah berusaha, nggak pernah bekerja, nggak pernah berbuat untuk kepentingan sampean. Karena zaman merasa, nah, kenapa saya saya harus memikirkan ini? Toh nanti akan jadi set, toh nanti akan jadi tanah. Kenapa saya harus berjuang ini ini demi jadi DPR? Toh nanti akhirnya juga dihisap Allah. Dan kalau nggak lulus hisap itu gepuk sekali amblas, habis sudah. Nah, menyadari bahwa memperjuangkan diri itu nggak ada artinya. Yang ada artinya itu hanya berjuang untuk untuk Allah. Nah, ketika kita sadar diri kita itu nggak ada apa-apanya, apa eh, apa itu istilah Qurannya itu eh, nggak eh, patut disebut itu loh. Syai'am apa? Lam yakun syai'am nadkuro. Manusia itu nggak ada apa-apanya. Yang layak diceritakan nggak ada apa-apa. Luang tekok mani, apa mani itu layak diceritakan. Nah, <laughs> ampun. Hmm. Kalau sudah begitu, wajat tu anta. Aku bisa mendapatkan engkau ya Allah. Kalau kita tetap saya, ya, oleh anu demi saya, berjuang demi saya, demi masa depan saya. Ya, Dan kadang-kadang kelihatan untuk orang lain tapi ujung-ujungnya juga untuk untuk saya lagi. Kelihatannya dia sedekah sedekah sedekah sedekah tapi ujung-ujungnya untuk untuk saya. Wong saya akan nanam kebaikan dah. Tenono Sepuluh tahun kah saya nyalon wali kota. Koyok-koyok dia rela kehilangan kekayaan pun oh, enggak enggak enggak. Lali awae koyok. Saya kehilangan apa? Tapi ujung-ujungnya juga saya Kadang-kadang orang berani kehilangan harta, tapi nggak mau kehilangan kehormatan. Kehormatan dalam arti dihormati orang itu. Uh, untuk jaim ya, jaga imin. Untuk jaim jaga imin agar dia tetap diambung tangannya dihormati orang. Maka dia kehilangan apapun berani. Setiap orang diberi ini ini ini. Nanti orang kata, masya Allah, masya Allah. Hmm. Diambung tangannya. Lah ini memahami fenomena. Uh, orang ngajar, orang ceramah atau apa uh, diberi sesuatu diterima belum tentu tidak baik atau baik, tidak terima juga belum tentu baik atau tidak baik. Sangat bergantung kesadaran dan niat itu. Uh, misalnya itu kita kita terima, ya bisa jadi itu tambah baik. Orang menerima itu itu kadang-kadang rumangsa ini ya Allah, aku kok ino kayak pengamen, maring ini tupai maring ini tupai Terus hati itu malah ngelendek, nggak onok sombongi. Dan ketika kita menolak bisa jadi muncul perasaan sombong. Oh. Eh, dikesankan orang, uh, hebat orang, gak butuh. Uh, hebat orang, gak butuh. Malah suwe-suwe dikerawali temenan di Hada huwal maksud. Ini yang saya mau. Kan begitu. Belum tentu, belum tentu baik juga belum tentu tidak tidak baik menerima Yang pinter nafsu bodoh. Uh, yang tidak baik itu misalnya begini. Pas dilihat orang nggak dari terima temenan, tapi lo sepi-sepi nah, diterima. Eh benar-benar jaim itu. Nah pengen nak api temenan di depan orang itu saya menerima. Nanti orang opus nggak hebat hebat opos, materi dan seterusnya. Tapi hakikatnya sama nggak materi sama sih, nggak butuh itu. Ya, nah. terima sudah nanti jalan mampir masjid lepok nih kota itu. Kalaupun bawa bawa sejumlah bensin aja. Nggak ada orang tahu itu baru saya menerima kono botak kok katok. Ya aku udah <laughs> diremet. <laughs> Di depan di depan orang sama nggak nyari pujian, juga nggak si puji-puji, malah bisa-bisa sama dikritik dirasanya. Gitu. Alhamdulillah dosa kuburan. Dirasanya dan orang nggak tahu niat baik sampean ini. Hmm, tahu-tahu aja pembangunan masjid, pembangunan panti, terus di saya di Nah begitu itu. Jadi menerima itu belum tentu tidak baik, juga belum tentu baik. Tidak menerima juga belum tentu baik. Sangat tergantung ini. Untuk siapa itu tidak diterima atau mener menerima, menerima beran yang tak gendeng apa? Gendeng buat nom misalnya. Kena tak abung mana, wong mbok tuwek gak roh iki rapi maneh. Iki kae makna. Ujung-ujungnya juga untuk kepuasan nafsu seksualnya sampai ya. Kalau ingin rat agak rendah sedikit, enggak menemukan Allah lah, tapi menemukan ridho Allah, menemukan rahmat Allah, menemukan barokah Allah. Apa? Eh, Wafifana wajatu anta. Ketika saya amal macam-macam nggak pernah bertujuan untuk kepentingan saya, di sanalah saman akan mendapatkan ridhoni Gusti Allah, akan mendapatkan rahmat Allah. Dan sebaliknya ketika beribadah atau apa, ujung-ujungnya sih untuk nafsu, maka saman nggak akan mendapatkan ridhoni Gusti Allah. Jadi Oh Iya. Kok dengarin aku ceramah semangat menelah apa sih? Iya. Misalnya begini, Dengaran aku ceramah kok semangat e. Eh, jekete tibake yang ngundangi calon morotuwo. Diopai nggak gelem. Tapi ujung-ujungnya juga jaluk kuana. E. <laughs> Pun ikut kami Ya. Dan nanti di akhirat Pundi Gusti ganjaran kula? Ganjaran mbahmu. Wong sampean sudah puas diberi begitu. Sampean sudah puas mendapat kedudukan di mata orang lain. Sampean juga sudah puas dipuji-puji orang. Itu aja sudah pahalamu. Wah, wah, itu aja sudah. Emang kan dia marem loh Izan. Enggak ada. Enggak akan mendapat pahala, enggak akan mendapat ridha Allah. Tapi kalau kita sudah fana nggak memikirkan diri sendiri. Boh loro, boh ora, yang penting diri dari Allah. Nen. Ya. Dapat istri cantik atau dapat istri tidak jelek, yang penting diri dari Allah. Yang kodo ngengon. Boleh cekaki bisa Yang penting diri dari Allah. Bah dari DPR, bah ora yang penting diri dari Allah. Itu berarti wafi fana'i wajatu Ukurannya itu mungkin syariatnya cocok. Ya, dohir cocok syariat. nggak pernah menyakiti orang. Tapi masih juga nggak mendapat anak Allah. Karena itu sangat tersembunyi. Eh ternyata untuk kepentingan pribadi. Orang ngambungi tangannya kiai. Itu ono api, ono sing Ono tulus, ono enggak. Ya, katanya Imam Ghazali, pertanda kalau itu ikhlas, dia nggak membeda-bedakan. Anak kiai iki nggak situ ngepet mantu sampean. Sampean nggak loro hati, nggak opo-opo, tetap ridho wong itu kiai. Ketemu tetap anggung tangan. Ya, nah. Tapi ketika orang uh, kiai sing calon moro tuane, blek ngambung bolak-balik. <laughs> nggak akan nggak Ya. Tapi kiai yang nggak nggak situ ngambil menantu sampean atau kiai yang partai ini beto atau sama NU ketemu kiai Muhammadiyah terus sama nggak gelem ini oh berarti masih memilah-milah ada kepentingan kepentingannya apa jarak jauh eh, sama hormati semua kiai-kiai NU sehingga zaman dikesankan oleh mereka uh itu kader bagus ini kader bagus itu besok-besok kena diangkat jadi ketua NU lah ini yang saya mau akhirnya begitu ketahuan kedoknya dan zaman mungkin takut. Kalau kita memang menghormati ilmu, siapapun dia asal berilmu yang lebih dari kita, ya tetap kita hormati. Bah partai beto atau tidak, organisasi beto atau tidak. Tapi orang yang punya kepentingan takut. Loh, lah aku ngambung tangan itu kan gak sido didadekne ketua Muhammadiyah. Gak sido didadekne ketua NU. NO. Kan begitu jadinya. Nah, ya. Iku rotok Muhammadiyah ya, tak dulu akrab karukon. Tapi orang yang krono Allah nggak peduli dengan itu. Bah, mau no sakarmu gak mau no ya sakar. Urusan saya satu menghormati ilmu perintah hukum. Dan orang yang berilmu apapun alirannya diangkat derajatnya oleh Allah. Ampun daro darajat. Quran nggak pernah mengatakan iki kudu kiai NU, iki, iki kudu kiai Muhammad. Orang anu. siapapun yang berilmu darajat. Kan begitu. Nah, yang kita angkat derajatnya hanya yang calon murid wodok. Ini kan nggak fair begitu. Kan, nah, tapi ini menghormati ulama tabarukan. Lah iku ke orang <laughs> Apa? Ya karena ada kepentingan itu. Dan kepentingan itu mesti kembali kepada nafsunya. Kepentingan diri nggak akan mendapatkan ridhonya Allah. Fa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Kalau tidak nahan nafsa, ya tidak mendapat jannata yal ma'wa. Hmm. Kalau secara secara zahir Eh, perilaku seseorang itu tidak melanggar syariat. Tapi ojo syariat sempit-sempit ya syariat luas melihat situasi dan kondisi. Yang cocok dengan syariat Allah dalam situasi tertentu ya, nah, bisa jadi eh, beda dengan yang diridho Allah dalam situasi yang yang lain. dan begitu. Eh, apa? Untuk kepentingan yang jauh lebih besar ya, jauh lebih besar bisa jadi sekedar melakukan A misalnya apalah eh, itu mekruh ya. itu malah justru itu yang digandaki agama yang digandaki Allah karena dengan mengorbankan sekedar mekruh zaman akan meraih sesuatu yang nilainya lebih lebih besar lagi daripada ngotot-ngotot memerangi mekruh. tapi akhirnya kurbannya lebih lebih besar misalnya ngerokok itu mekruh. Tapi ketika itu dilarang, ditutup semua. 12 juta orang kehilangan pekerjaan. Ya, nah. Pemerintah kehilangan potensi pemasukan apa? Apa? Apa namanya? Devisa apa ya apa nah? Ya cukai ya macam-macam. Itu triliunan. Cukainya tok untuk 2009 kan diestimasikan 45 triliun. Itu cukai tok. Nah, belum yang lain-lain yang diperoleh pemerintah dari rokok itu pertama cukai. Terus yang kedua eh, PPN, pajak penambahan apa, nilai. Pabrik rokok yang besar-besar kayak gudang karang. Itu PPN 15%. Itu nilainya kan sekitar 2 triliun. Nah, kali sekian pabrik besar-besar pres yang kecil-kecil itu. Bukan hanya itu. Pabrik rokok kan punya mobil-mobil. Nah itu pajak per tahunnya STNK-nya sekian ribu mobil sa Indonesia itu piro iya, hilang kape Ya. Petani mbako is gak bayar pajak sawah mana Hilang kape Ya. Terus apa kios-kios rokok tutup kape pemca macam-macam gak iso menarik distribusi itu apa? Itu sudah. Kali apa potensi hilangnya uang itu bukannya 45 triliun itu. Ya, uh, suka karu-karuan. Ya. Dalam situasi kehilangan sekian puluh triliun, pemerintah harus berpikir menangani, mengatasi pengangguran baru 12 juta. Apa enggak kelabakan? Saat negara sangat kelabakan itulah, maka asing nyata akan menjerat kita. Ini lo tak utang. ini lo ini man. Oh, geng, geng, Akhirnya kebelep IMF mana? Sekarang kan titik-titik wis mulai dilunasi wis mulai mentas, mau gitu lagi. Saya nggak ngerokok, tapi saya harus berpikir jenih bahwasanya ada sesuatu yang bukan makruh, tapi mandorotnya melebihi melebihi sesuatu yang makruh itu. Dan kalau dibilang itu kan mandorot Ustaz, membahayakan kesehatan. Kita harus fair. Eh, sebetulnya yang menyebabkan kanker dan sebagainya itu nggak hanya rokok tok, masih opo Indomie macam-macam itu kan yang menyebabkan kanker. Yang menyebabkan kematian ya sate-sate barang ini tuh. Nah kalau sate jeruan bisa menyebabkan asam urat, darah tinggi. Kenapa tidak berfatwa? Sate haram karena bisa <laughs> menyebabkan darah tinggi. Banyak rokok karena kanker. Dan itu enggak mati. Apa lek wong rokok mesti gampang mati kan ya ora. Ono sing umur 80 tahun enggak mati-mati ngerokok. Ono sing menghindari rokok petang puluh tahun mati. Kankernya bukan karena rokok kan, tapi karena mungkin ma maaf eh, wadah-wadah dapurnya ada yang mengandung melamin atau apa-apa akhirnya menyebabkan itu. Ya, tapi kenapa orang jarang eh, wadah plastik dan macam-macam ada zat ini ini Nah, begitu. Ya. Ya, yang enggak hanya itu dong. Eh, jenis-jenis buah tertentu, duren itu zat ininya sekian, zat ininya sekian nanti bisa menyebabkan ini. Ya mbok ya difatwakan duren haram. Ya kabeh lah haram kabeh. Karena bisa begini. Nah, kalau syariat itu kaidah yang saya tahu, masalah satu daroe ya nah, ini diharamkan karena khawatir ini itu kalau belum pasti mengakibatkan itu nggak usah diharamkan atau hampir pastilah kalau masih bisa jadi itu yang nggak bisa diharamkan bisa jadi sama nikah dengan Meduro itu nanti keturunan sama akan begini berarti haram nikah Meduro ya orang kene wong oh, hanya bisa jadi gitu cok hmm. kecuali kalau menurut penelitian datanya itu 90% mesti begitu nah itu baru kita hukumi haram nikah Meduro. Gitu. Satu daro itu begitu. Dura itu pak, buat kopi gelasnya yang muter pak. lo lo lo lo lo lo. Itu satu daroi itu pasti gitu ya? Hampir pasti. Ya. Dunna, donna donnan kawiyan anau yuati ilahada bahwa ini bisa mengakibatkan itu kemungkinannya 70 persen, 75 persen. Kalau masih syak, suka, bisa iya, bisa tidak, juga ya nggak bisa berarti ya, ya, haram. Ya. Tapi sebentar, masalah rokok. Fatwa MUI itu kan tidak general, saya. Oh, fatwa MUI itu tidak mengharamkan rokok. MUI itu begini loh, Munin. Rokok itu halal kecuali untuk anak-anak, kan begitu. Tapi halalnya nggak diomongin. Nah, fatwa rokok haram untuk anak-anak dan untuk ini-ini itu sama dengan ya, ya. ya. halal yang lain itu. Halal untuk yang lain itu bahkan nggak iya. diomongnya sama nih mafhum mukhalafah. Ya. Jadi aslinya mereka menfatwakan halal kecuali untuk ini kan begitu. Kalau memang haram lidati itu ya seperti haramnya babi itu. Iya bah tuwek, bah rondo, bah cilik, bah nom, ah, ah. bah loro ya haram kabeh yang namanya. Kecuali halal. <laughs> namanya haram lidati. <laughs> Kalau haram dalam situasi tertentu, salam di tempat haram di tempat tertentu, iya. haram untuk orang tertentu, itu bukan haram barangnya, haram situ situasi. situasi. Jadi umumnya nggak mengharamkan rokok. Itu. Tapi wartawan apa ngerti ngono-ngono iku wis pokoke dianggap MUI mengharamkan. Bukan ide dari fatwanya MUI kalau fatwa MUI menurut saya hanya wacana saja. Ya wacana atau tidak yang penting itu tidak mengharamkan rokok. <coughs> sama ngerokok itu iya, enggak menentang MUI kan. Nah, terus tidak arti begitu itu sampai BPNU mengeluarkan fatwa juga itu kan seharusnya tidak usah. Oh, sok BPNU? Mungkin kalau TV, BPNU tidak. Ah. Oh. No. Tidak artinya, art, tidak artinya tidak usah mengomentari. Tidak usah. Biarkan saja. Nah, di TV bawah. Oh. Di rumah nggak ada TV. <laughs> Iya, ini pak, saya nggak kontrol tv ini pak. Jangan harus cerdas lain. <laughs> ya, jadi gitu. Mu itu tidak mengharamkan rokok. Kembali ke Pak Eko, masalah ridho mungkin. Ayo. Nah, iya. Pertama nggak ada sesuatu yang bertentangan dengan syarat. Terus yang paling penting itu ya ketulusan niat itu sebetulnya. Udah setan itu pinter sekali kelihatan baik ternyata jelek, kelihatan jelek ternyata baik. Itu luar biasa. Yang dulu tak ceritakan Husmi kelihatan kelihatan ke lokalisasi ternyata menasehat menasihati orang. Akhirnya menjadi ya. Bayo kalau lokalisasi. Terus menurut saya eh, di cerita Nabi yang tiga orang tawasul itu, iya, iya. Eh, apa ada orang melarat janda terus minta bantuan saya mau memberi bantuan makanan sampean asal mau tak kumpul enggak enggak mungkin itu haram sampai tiga kali. Akhirnya dia mau kan? Nah, dia mau itu saya yakin dia nggak niat eh, bersetubuh, nggak niat bersetubuh. Sejak awal dia sudah punya rencana dalam kondisi kepepet apapun saya nanti tetap amar amar ma'ruf nahi nemuka. Terus kangkang si lanang itakilah Dan, dan ternyata suara itakilah dari hati yang paling dalam akhirnya didengarkan juga. Dan dia langsung berdek langsung berhenti. Kelihatannya akan melacur, gitu. kelihatannya akan melacur. Demi sesuap nasi itu dia mau sudah mau akan di, dizinai. Tapi saya khusnudon sejak awal niatnya dia dia baik menolak itu sebisa-bisa. diridhoi Allah itu. ya Dan itu sangat pribadi. Ya, nah. ah, kadang malaikat pun tidak tahu niat hati yang paling dalam itu. Ya, makanya masih ada belas saroir. Ya. Di hari kiamat nanti saroir siri-siri itu akan tuksah ya. dibuka ya kena dihapus si malaikat kira. <laughs> Beberapa hal yang mungkin malaikat nggak menjangkau itu, itu kan kalau di uh, bidayatul hidayah kan apa uh, ditimbali Nabi ini tak ceritani betapa sulitnya amal itu diterima Allah karena di langit itu setiap apa lapisan langit mesti ada yang itu. Oh, malaikat membawa amalnya orang. Uh, baik. Padang kayak rembulan. kan, Oh, nggak bisa. Ini riak. Ambil lagi yang tidak riak. Nggak krono menungso. Lainnya pertama lolos. Saling. Oh, nggak bisa. Meskipun nggak riak. Orangnya sombong. Lagi. Dua, pertama, kedua, lolos. Nggak riak, nggak sombong. Oh, nggak bisa. Ujuk. Hmm, aku. Terus macam-macam. Sampai ketujuh. Nah, ya lolos semua sudah menurut malaikat sudah nggak ada cacatnya. Ya, nah, karena lolos sampai pemeriksaan tingkat ketujuh. Uh, niki bagus, bagus mesti diterima. Sombong nggak ada, riak nggak ada, dengki nggak ada, haram nggak ada. Api tok sudah amalnya orang ini. Tapi sampai di hadapan Allah, oh kurung tentu. Sampean kan nggak tahu yang saya tahu kata Allah. Nah gitu. Nah yang siri-siri begitu itu loh. Itu yang tahu sebetulnya sampean sak keliwere ati, sak tek keliwere. Itu ada niat apa? Itu yang tahu saya Tidak bisa dibohongi. Enggak bisa dibohongi. saya merasa istighfar. Apa? Pak sudah di SMS siapa? Ya. Nah itu yang Safa tak kita muka bapak halaman delapan tentang ayat. Huh? Setelah yang cek surat kafir hanya satu sepuluh ayat dan ayat Oh, Apa kalau pak? Apa? Tad kitab muka topat halaman delapan Dengan tentang ayat sepuluh surat Al-Kahfi. Setelah saya cek, surat al hanya 100 dan ayat itu Yang mana? Delapan sembilan. Kurang delapan sembilan. dan saya gitu kan. tidak lagi delapan sembilan. Delapan sembilan. nggih, tentang ayat 111 surat Al-Kahfi. Setelah saya cek surat Kahfi hanya 110. Bukan 111 nih. 110. Oh, keliru nulisnya surat ya. Umawi yeah. musohid lah. Oh, aku yeah. musohid waduh karep ibu. Iya. <laughs> ya Pak, syukur Pak. Nggih. Okay. 110 bukan 111. Saya masih surat kafir hanya 110 ayat. Terus nanti eh, kalau ini kan hanya ngambil dari konon asasi, jadi beberapa hal yang keliru. Nanti coba dilihat lagi di konon asasi. Eh, kalau itu yang ada yang keliru diusulkan ke PW atau apa supaya di, direvisi. direvisi istiralah. Ya. Ini murni hanya ngambil dari apa? Konun asasi. Belum saya cek juga. Dari konun asasi itu ya kita itu loh di kitab yang kandel itu ada konon asasi ada itu terus kita ambil cari itu gitu.